والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قال رحمه الله الخامس وستون باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وسده طرق الشرك tentang perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam upaya Nabi melindungi <clears throat> hima tauhid. Hima itu tanah larangan, pagar-pagar tauhid. Dia melingkari, berada di sekitar tauhid. Kalau di halaman ke halaman 168 bab yang sebelumnya di bab ke-21 ada bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yuwassilu atau yusilu ila syirk sepintas sama tapi kalau yang di bab yang lalu janab tauhid janab tauhid berarti bagian-bagian syirik dia tidak di luar yang memagari tapi dia di dalam kalau ini himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hima tauhid dia di sekelilingnya nih haulat tauhid nah, artinya sesuatu yang tidak boleh disentuh itu namanya hima yang ini artinya apa bisa membawa pada perkara yang jelek seperti nam karra'i yar'a haulal hima seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar hima hima itu tanah larangan tanah atau apa kebun yang tidak boleh dimasuki. Enggak boleh ternak dekat-dekat di sana. Ini khima. Nah, seperti itu juga tauhid. Ada yang dilindungi disebutkan oleh di sini oleh beliau tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi khima tauhid. Ya, pagar-pagar di sekeliling tauhid yang tidak boleh di sentuh yang kenapa lima tersebut kalau dia disentuh orang itu akan jatuh kepada perkara yang jelek terus kemudian di sini wasaddihi turuka syirik nah, sama hampir sama dengan bab yang ke-21 itu Dan, dan upaya beliau menutup jalan-jalan yang bisa membawa kepada kesyirikan mana nyampir? sama bab yang lalu beliau menunjukkan apa namanya e, tentang sisi pencegahan itu dengan menggambarkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang azizun alaihi ma'anikum memberatkan beliau menyusahkan beliau apa yang artinya nah, hal-hal yang menyakitkan kalian yang memayahkan kalian itu membuat Rasulullah jadi susah juga merasakan berat harisun alaikum sangat antusias untuk mendani kamu mendapatkan kebaikan nah, jadi diambarkan tentang betapa nah Rasulullah ingin menyelamatkan manusia daripada dari kesyirikan. Nah, di dalam yang ini disebutkan juga sadduhu wa saddihi turuqas syirik. Ada semacam sama seperti bab yang lalu juga istilahnya saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah. Ini dzari'ah itu perkara-perkara mubah yang bisa membawa seorang itu kepada yang haram. Hmm, perkara-perkara yang mubah yang bisa membawa seseorang kepada yang haram. Nanti juga di sini disebutkan yang dijadikan dalil oleh beliau Syekhul Islam rahimahullah perkara yang tidak salah sebetulnya. Dan itu memang kecenderungan dan sifatnya manusiawi orang memuji seseorang yang dianggap utama. Memuji menyanjung, boleh, boleh kan? Nah, cuma ya, beliau saw mengingatkan dalam dua dijadikan dalil oleh beliau dua hadis ini nah, supaya tidak tergelincir kepada perkara yang nah di dalam bab yang lalu juga sudah dianukan oleh beliau nah dalam bab mungkin bab sebelumnya ya la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan melampaui batas di dalam memujiku itra itu keterlaluan dalam menyanjung keterlaluan dalam itu sudah larangan memuji bukan tidak boleh bahkan nah itu menunjukkan kecintaan kepada yang dipuji memuji Rasulullah SAW nah, tapi jangan sampai pujian-pujian tersebut justru menggelincirkan. Seperti yang di sini diingatkan oleh beliau, jangan sampai kalian diseret oleh syaitan. Nah, ini upaya. Karena memang kecenderungan manusia dengan apa namanya kepada orang yang baik, kemudian memuji, nah, kalau itu berlebihan, itu itu akan membawa kepada hulu dan itu adalah seperti dikatakan oleh Abdul Rahman bin Yahya al-Muallimi al-ghulu fil afadil itu perkara yang terbesar yang membuat seorang itu terjatuh ke dalam perkara-perkara yang batil. Ya. Al-ghulu melampaui batas terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan. Qala rahimahullah ah, ini dalilnya Abdullah bin Syekh An Abdullah bin Syekhir ah, nah, radhiyallahu an qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami aku berangkat ikut dalam rombongan utusan mungkin di dalam Amul Wufud dari Bani Amir kabilah Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna Lalu kami mengatakan anta sayyiduna. Ini tidak salah. Kalimat ini tidak tidak salah. Benar kan? Nabi kita Muhammad SAW adalah sayyiduna. Beliau sayyidul mursalin. Sayyidul mursalin. Apalagi kita. kalau Di kalangan mursalin aja, para rasul aja beliau adalah sayyidnya. Apalagi kita. Nah, ada sayyidul syuhada. Ada sayyid syabab ahli jannah ada sayyidatun nisa'il alamin sayyidah nisa ahlil jannah sayyid Kuhul ahlil jannah ada dan Rasulullah adalah sayyidul mursalin jelas dan ini nggak salah perkaranya mubah tapi beliau mengingatkan faqala sallallahu alaihi wasallam as-sayyid Allah tabaraka wa taala nah Beliau tidak menyebutkan sayyidukum, tapi as-sayyid wallah. As-sayyid Allah tabaraka taala. Nah, dari sisi ini sebagian ulama memasukkan nama as ini kata as-sayyid ini sebagai salah satu di antara al-asmaul husna. Yang lain tidak memasukkan tapi menjadikannya sebagai salah satu dari makna nama Allah As-Samad. As-Samad alladhi kamula fi su'dudih. Alladhi kamula fi su'dudih yang sempurna kesayidannya. Itu As-Samad. Nah. Nah, di sini beliau menyebutkan As-Sayyid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani disebutkan oleh bahwa maksudnya adalah nah yang memiliki as-sayyid itu artinya yang memiliki siyadah yang mutlak. Alladzi lahu siyadah al-mutlak kepemimpinan yang mutlak. ini kan makna makna as-somad. As-somad itu kan di orang-orang Arab jahiliyah menyebutkan tokoh yang mereka mengadukan perihalnya, tokoh yang mereka datangi untuk menyampaikan kebutuhan mereka, hajat mereka itu dipanggil dengan as somat Dipanggil yang ini damai as somat Nah, nah di dalam makna as somat itu ada as-sayyid yang mengatur mengurusi yang jadikan pemimpin tempat mengadu nah, di sini beliau menyebutkan bahwa yang mutlak memiliki eh, sifat atau sayyid si atau siyadah adalah Allah tabaraka wa taala nah Adapun yang yang artinya yang e, diidhofahkan kepada sesuatu seperti di sini ucapan mereka sayyiduna. Naam. Eh, yani sayyid yang mudaf yani dia sebagai mudaf kepada yani sesuatu yang lain dan itu dia siadahnya itu tergantung kepada tergantung kepada mudaf ilaihnya nah tergantung kepada mudaf ilaihnya mudaf mudaf ilaih kan depan itu nah mudafnya di belakang yang jadi majrurnya itu adalah mudaf mudaf ilaihnya Nah di sini kalau disandangkan kepada apa namanya yang lain itu dia sebagai as-sayyid yang mudhaf, bukan sayyid yang mutlak. Di sini beliau menyebutkan as-sayyid Allah adalah yang mutlak siadahnya. Yang mutlak siadahnya. Nah, itu sisi yang pertama. Yang sisi yang kedua supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa eh, nah kalimat ini sama seperti yang sebelumnya. Ini sudah dalam bentuk mudhaf. Untuk menghilangkan ke apa namanya kesalahpahaman, jangan sampai diduga kalimat as-sayyid di sini sama seperti yang bermakna yang dalam bentuk mu, mudhaf. Nah, itu diterangkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, dan beliau menyebutkan bahwa as-sayyid termasuk di antara nama-nama Allah. Beliau memilih dari 18 nama al-asmaul husna dari dalam sunnah Nabi, beliau masukkan as-sayyid. Beliau masukkan as-sayyid. Nah. Beberapa ulama yang memang mengambil nama-nama Allah al-asmaul husna dari as-sunnah sebagian mereka memang memasukkan ini di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al Faimin. Yang lain mungkin wallah alam pun ya, tapi mungkin ada juga yang tidak karena mungkin ada semakna di dalam terkandung di dalam makna as-samad. As-samad. Nah. Nah. nah, ini apa? As-Sayyid sebagai salah satu dari pengertian as-samad itu penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Yang kamu fi sudulihi. Itu dan itu banyak kemarin sudah kita lewat. kamu lafi ilmihi alim. Dalam makna mana as-samad itu di dalamnya ada makna al-alim, kamu lafi ilmihi al-halim, kamu lafi Kenapa tempat rujukan? Nah, as-sayyid itu kan tempat rujukan. As-somat itu kan tempat bergantung, tempat mengadu, tempat meminta. Nah. Qala rahimahullah qulna wa afdaluna fadlan yang paling afdal karunianya, keutamaannya atau abamuna taulan yang paling besar pemberiannya, derbawanannya. Faqala Nah, ini juga diingatkan oleh Rasulullah. Diingatkan oleh Rasulullah. Qulu qaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastakhrij wa la tas wa la yastajriyannakum syaitan. Berkatalah kamu dengan perkataan kamu yang biasa. Kalau memuji jangan berlebihan. Aw ba'di qaulikum atau yang sebagian dari perkataan kamu. Jangan sampai kamu diseret oleh syaitan. Tergelincir, sehingga melakukan kes, apa namanya jatuh dalam kesalahan nah, seperti orang-orang Nasara atau ya yang di model daerah qasidah burda nah, seperti itu ya nah ya man ya akramal khalqi man lima aludu bihi min siwaka nah, kemudian ya nah wa nah ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم القلم وعلم اللوح والقلم Enggak ada lagi kata Ibn Rajab ataupun yang lain, enggak ada lagi sisa untuk Allah. Semua ada dikuasai ini oleh Rasulullah SAW. Ilmu tentang isi alam semesta ini, ilmu kalam, ilmu yang tentang apa yang ditulis oleh pena, itu sudah diketahui oleh Rasulullah. Hebat kan? Nah, ada beliau dia menyebut ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi buatku untuk minta perlindungan selain kepadamu. Ketika terjadi musibah yang merata nanti hari kiamat, tidak ada tempat lagi untuk berlindung kecuali kepadamu. Wa min judika dunia dan termasuk dari kedermawananmu lah dunia dan isinya ini. Ujian memang Maksudnya memuji tapi kebablasan. Makanya Rasulullah sudah melarang la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ngikutin. Nah, ini buat yang barangnya ini majelis-majelis mereka yang cinta Nabi, cinta Rasul. Rasulullah melarang La tutruni. Mana yang mau diikuti? Syahadat kita menyatakan beliau adalah Rasul. Rasul berarti utusan dari mursil. Allah yang mengutus beliau. Dipercaya beliau dan beliau melarang untuk kita berlebihan dalam menyanjung dan memuji beliau. Innama ana abdun, saya adalah budak hamba. Faqulu Abdullah wa rasulih. Nah, katakan oleh kamu hamba Allah dan rasulnya. Nah, dipuji-puji saya adalah anak perempuan yang yang biasa makan dendeng atau duduk bersimpu sampai Abdul Anam Adi bin Hatim melihat cara duduk Rasulullah SAW diseret-seret oleh ajus orang-orang seorang wanita tua di jalan kota Madinah. Ini bukan raja yang seperti ini. Duduk seperti ini ini bukan duduknya raja, tidak kayak gini raja. tidak seperti ini pembesar. Nah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mau untuk sekedar tawadu, tawaduan. Beliau menyatakan memang demikianlah karena beliau tidak suka. Nah, karena walaupun itu boleh, itu akan bisa menggelincirkan orang, ya. Nah, kasidah-kasidah, nasid-nasid, pujian-pujian Rasulullah, nah, berikanlah yang sewajarnya dan gelar posisi yang paling dicintai oleh beliau, nama yang paling dicintai oleh beliau adalah sebagai Abdullah. Abdullah. Inna ana abdun faqulu Abdullah. Ini kan ada syairnya. Ya, di zaman jahiliyah itu orang-orang yang apa namanya mencintai seorang fulana. Nah, itu begitu luar biasa cintanya sambil dia mengatakan kalau ini kalian apa namanya panggil aku Abdu Abduha. Nah, itulah nama yang paling aku paling aku senangi. Gembira karena memang maknanya orang itu adalah ini mencintai sesuatu, dia akan taat kepada sesuatu tersebut. Maka itulah yang ini gelar yang paling dicintai oleh Rasulullah juluk nama nah, sebagai Abdullah. Wa Anas radhiyallahu anhu anna una anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Ada orang-orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina." Nah, kalimat ini satu sisi tidak tidak salah. Ini perkara yang boleh. Ya memuji beliau dan memang beliau adalah tapi ketika menyanyi tambahan-tambahan itu yang di satu sisi ya jidat kurang pas. Nah. nah, ayah anda beliau meninggal dalam keadaan belum beliau ini diangkat sebagai rasul. Mati dalam masa zaman jahiliyah. Kalau Sayyid, ya. kalau nisbi memang. Ya. Nah. Tapi juga tidak, ya, kalau ulama ahli sunnah, ya, hal yang seperti ini tidak tepat mereka mengucapkannya. Nah, ini diingatkan oleh Rasul. Faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahuyannakum syaitan. Berkatalah kamu dengan perkataan kamu yang biasa wa la yastahuyannakum syaitan. Jangan kamu dijatuhkan, digelincirkan, dijerumuskan oleh syaitan. Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Abdullahi wa rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini satu pernyataan dari beliau. Beliau adalah hamba Allah, bukan mar, bukan Rabb. Tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ya la yamliku naf, la yamliku naf'an wala darra. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau untuk beliau katakan qul la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang bisa menyelamatkan aku sesuatu pun dari Allah. Nah, bahwa beliau artinya Abdullah, beliau itu diatur, dikendalikan oleh Allah, diperintah. Dilarang oleh Allah. Ini sebagai, sebagai Abdullah. Makanya dalam kisah taubatnya Bishr al-Maris, eh, Bishr al-Marisi, Bishr al-Hafi, Bishr ibn Harith al-Hafi lewat salah tangan salah seorang dari Ahlul Bait Ja'far Sadiq kalau tidak keliru. Ketika Ja'far Sadiq lewat di depan rumah Bishr al-Hafi melihat pesta yang luar biasa meriahnya. Pesta walaupun sudah di dalam Islam, sudah zaman tabi'in. Ya namanya orang jahil kan banyak. Setan kan hidup terus, tidak tidur. Wah, pesta mungkin dengan minum homer atau yang lainnya lewat di depan itu melihat-lihat. Bishr al-Hafi melihat ada orang di luar disuruhnya budaknya datang keluar. Tanya, siapa itu? Budak ini keluar ditanya oleh Bishr al-Hafi, pemilik rumah ini siapa? Orang merdeka atau budak? Pemilik rumah ini siapa? Orang merdeka atau budak? Orang merdeka. Oh, pantas. Ditinggal pergi kaget balik nah, budak tadi apa katanya dia bertanya pemilik rumah ini siapa orang merdeka atau budak apa kamu jawab orang merdeka oh pantas dia jawab apa pantas cerdas al halim yakfihi isyarah yakfihi al isyarah orang yang hak, eh, berakal itu cukup dengan kode dengan isyarat dia paham bisir tergetar dengan jawaban Ja'far Sadiq rahimahumullah. Sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan itu kalau artinya apa? Kalau dia adalah orang yang merdeka, dia berbuat bebas tanpa akan dimintai tanggung jawab majikannya nggak ada kan gitu. Orang merdeka, orang merdeka itu kan berbuat apa terserah karena dia nggak punya majikan yang nanti akan nanya kamu tadi bikin apa, mana hasil kerjaan? Kalau dia merasa budak, dia akan setoran hasil usahanya kerjanya kepada majikan. Nah, ketika dikatakan seperti itu, Bisir sadar. Bisir al-Hafi sadar. Bahwa dia adalah buddha. Kemudian disuruh bubar acara tersebut. Dia kejar, dia cari. Sampai apa enggak sampai tempat apa namanya mengenakan sandal yang terkenal seperti apa dengan nama Al-Hafi karena dia tidak bersandal. Nah, <clears throat> jarang pakai sandal. Padahal panas itu ya. Nah, ini bisir Al-Hafi. Ah, Abdullah itu adalah yang paling dicintai, disukai oleh eh, Rasul. Dan itu menunjukkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang tidak punya kekuasaan rububiyah, apalagi uluhiyah. Ingat, uluhiyah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Abbas artinya sifat nah, nama Allah lafzul jalalah artinya zul uluhiyah yang artinya sifatul kamilah ya sifat-sifat yang kamilah, sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, itu artinya al-uluhiyah dan beliau sama sekali tidak punya. Beliau manusia, kalau dikatakan insan kamil dengan segala kelemahannya, beliau adalah yang memang tertinggi. Dengan kelemahannya itu beliau sebagai manusia yang mudah lupa, sakit, juga marah, juga sedih, mati, ini wafat. Ini beliau diperintah, dilarang, itu beliau punya kedudukan yang paling tingginya Sempurna beliau menyatakan ini dalam beribadah kepada Allah. Sempurna dalam bersyukur kepada Allah. Sempurna dalam ketaatan. Dengan serba kelemahan. Makan, minum, butuh juga. Buang air, berkeringat. Nah, ya ini beliau. Luka. Ya, nah. Ini sebagai abdun. Sehingga apa? Tidak layak untuk menerima persembahan, disembelihkan korban untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Nah, tidak boleh. tidak boleh dituju dengan doa. Memanggil-manggil beliau untuk minta syafaat. Karena bukan beliau pemiliknya. Beliau adalah abdud. Lillahi subhanah. Beliau adalah hamba. Diatur, diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Dulunya tidak ada. Kemudian baru diadakan oleh Allah diwujudkan. Taruhlah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah yang menciptakan. Nah, gitu. Ya, sebagaimana mereka juga paham, kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Tidak hanya Allah ada dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Hatta Nur Muhammad. Ya, dari hadis Imran bin Husain itu. Nah, kemudian Allah ciptakan beliau dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dilenyapkan kembali, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukannya abdun. Jadi tidak dia tidak di dituju dengan doa, la yud'a, tapi apa? Yud'a lahu. Ini Rasulullah SAW sebagai abdun. Yud'a lahu wa la yud'a. Didoakan. Apa buktinya? Kita mintakan salawat kepada Allah untuk beliau. Nah, bukan kita minta salawat kepada beliau, tapi kita mintakan salawat kepada Allah untuk beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita. Bukan kita minta kepada ya Muhammad salli alaihi Tidak ada kan? Ini sebagai abdun. Wa rasuluh. Kedudukannya lebih tinggi lagi. Beliau adalah mursal. Rasul dari mursilnya. Orang kepercayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan apa yang penting. Berita penting. Perintah penting dari Allah kepada umat manusia untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat manusia. Ini kedudukan Rasul tinggi. Tidak boleh dilanggar. Berarti yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi, Sahih dari beliau itu pasti benar, mutlak kebenarannya, mutlak. Karena apa yang beliau ucapkan tadi wahyu dari Allah. Nah, ya kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya kebenaran mutlak. Nah, tidak bisa dipaksakan untuk manusia itu artinya apa namanya dipaksakan untuk harus sesuai dengan manusia. Tapi manusia itu harus sesuai menyesuaikan diri dengan kebenaran mutlak ini tadi. Tunduk dia dan bukan yang bermain dengan akalnya tapi dengan imannya. Di situ diuji. Nah. Makanya dibedakan oleh beliau ketika menafsirkan surat Al-Baqarah awal itu yang membedakan antara keimanan orang-orang yang mukmin dengan iman orang-orang yang kafir. Kalau misalnya dianggap mereka beriman punya rasa apa makna percaya. Lain orang-orang yang beriman itu. Ya. Alladzina amanu nam alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini diantara yang nah. nah Rasul kedudukannya berarti beliau sallallahu alaihi wasallam yang yuta fi ma'amar wala yu'sa. Beliau ditaati dalam setiap perintah beliau, tidak boleh dilanggar, tidak boleh didurhakai. Masduq dibenarkan dalam semua berita yang beliau sampaikan. Ini tasdiquhu fima akhbar wa anam wa niqiyad lahu fima amar. Ya. Nah, mentunduk kepada beliau dalam setiap perkara yang beliau perintahkan wajtanabu manaha anhu wa zajar dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau wala ya'budullaha illa bima nam syara'. tidak adanya Allah tidak menyembah Allah yakni atau wala yu'badullaha wala yu'badullahu illa bima syara'. tidak diibadahi Allah itu kecuali dengan syariat ini kedudukan beliau sebagai Rasul. Ya. Qala ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka kalian mengangkatku atau melepaskanku dari yang depan lebih dari tempat yang diposisikan oleh Allah kepadaku. Sebagai apa? Sebagai abdun rasul. Beliau disuruh memilih. Nah, engkau ingin jadi malik rasul atau abdun rasul? Beliau memilih abdun rasul karena abdun yang rasul dia dikendalikan, diatur. Apa yang nyanyi apa namanya dari langsung dari mursil. Nah, dari sisi itu beliau menginginkan kesempurnaannya. Nah, Rawahu Nasai bisa nadin jayid Diriwayatkan kalau Imam Nasai dengan sanad yang jayid termasuk hadis-hadis yang hasan. Nah, ini ini apa namanya makian dikatakan tadi di ada pembahasan tentang saddud dari'ah, eh, saddihi turuqas syirik itu menutup dari'ah. Ya, menutup dari'ah. Ah, apalagi beliau berdalil dengan hal-hal yang itu adalah mubah. Jadi judul di atas saddihi turuqas syirik itu upaya beliau menutup pintu-pintu dari'ah yang bisa membawa seorang kepada kesyirikan. Walaupun itu perkara yang mubah. Nah, justru itu karena dikatakan mereka ahli-ahli fuqaha usuli mengatakan bahwa zari'ah itu perkara-perkara yang mubah yang bisa membawa orang kepada yang haram. Perkara-perkara mubah yang bisa membawa orang itu kepada yang haram itu harus ditutup. Itu harus ditutup. Qala Syekh rahimahullah bab ma jaa fi himayatil Mustafa himat tauhid wa saddihi syirk. Upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi himat tauhid, pagar-pagar tauhid dan menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. dama nadhiru hadhihi tarjumah telah lewat di bab 21 wa ada hal musannif ihtimaman bil maqam. Apalagi ini menjelang akhir kitab. Seakan-akan untuk meng men mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali. Puncaknya kalau ketendang dalam buku ada simpulan dan penutup, puncaknya di beliau menutup dengan bab yang ke-66 ini. Inti mungkin dari semuanya. Di bawah dari awal sampai akhir itu ditutup oleh beliau dengan firman Allah wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Nanti dengan ulasan-ulasan dari Ibnu Qayyim ya, rahimahullah. Qala rahimahullah. Nah, beliau ulang di sini untuk mem, apa namanya betul-betul memberikan perhatian kepada posisi tersebut. Ini upaya penjagaan itu lebih ya, artinya preventif ya upaya untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau orang sudah terlanjur dia jatuh ke dalam kesyirikan sulit, apalagi namanya naluri fitrah manusia itu senang kepada sesuatu yang apa e, orang mencintai apa ya yang dianggap utama punya kelebihan itu kecenderungannya. Nah ini kalau sudah terjerumus dalam perkara tersebut sulit untuk dia nah, meninggalkannya. Istilahnya ta'assub ini iya berat untuk dikikis habis. Illa man rahimah rabbu. Kecuali dari orang yang dirahmati oleh Allah. Nah. Fa inna tauhid la yatimu wa la yuhfad wa la yuhsan illa bijtinabi jami'at turuq. Illa bijtinabi tab jami'at turuq al-mufdiyah ila syirki. Karena tauhid itu tidak akan sempurna tidak akan mungkin terjaga, tidak akan mungkin terbentengi kecuali dengan menjauhi semua jalan-jalan semua jalan yang bisa membawa kepada kesyirikan dari sisi lafaz. Nah, ya, kalau yang lalu memang apa namanya perkara-perkara yang itu memang bisa merupakan menjerumuskan secara langsung. La taj'alu qabri aidan. Nah, jangan kalian jadikan kuburanku apa namanya latatuqabi idan jangan jadikan kalian jadikan kuburan itu sebagai apa namanya id la taj'alu buyutakum qubura jangan kalian jadikan rumah-rumah itu sebagai kubur apa namanya seperti kuburan artinya jadikan rumah itu sebagai kuburan cuma tempat tidur nah ini untuk mengingatkan orang yang paham al halim orang yang cerdas orang yang berakal melihat mendengar Rasulullah melarang jangan kamu jadikan rumah itu sebagai kuburan. Kenapa? Artinya kuburan itu bukan tempat ibadah. Ya, bukan tempat ibadah untuk zikir, untuk baca Quran, untuk sholat di sana, untuk tadarus, untuk rumahmu jangan jadikan kuburan. Kenapa? Jangan dibantai tidur saja seperti orang seperti kuburan, isinya mata, mayat. Sepi. Artinya apa? Hidupkan di rumah itu sunnah. Bacalah Quran di rumah, sholat sunnah, dikir, tahlilan di rumah. Sholat. Eh, itu yang dimaksud ya. Makanya ini. Nah. Qala rahimahullah. Wal farqu bainal babain. Nah, bedanya dua bab yang ini. Yang 21 bab yang ini. an Annal awal fihi himayatu at-tauhid bisa turukil fi'liyah. Kalau yang bab 21 itu perlindungan tauhid dengan menutup jalan-jalan dari segi praktek perbuatan dan ini tindakan jangan kamu nah, dilihat di dalam halaman tersebut nah ya. larangan beliau la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri aidan la tattakhidhu qabri Aidan wa la buyutakum quburan praktek ini dilarang nah. Wahada nah, al-bab fihi himayatuhu wasaddu, wasadduhu bitta'addub wa tahaffud bil aqwal. Bab ini di dalamnya ada perlindungan dari beliau dan upaya beliau menutup pintu-pintu syirikan itu dengan mengajarkan adab, etika, menjaga ucapan. Lihat bentuknya. Di situ pujian, pujian itu bukan nggak boleh kita muji Rasul. Bukan tidak boleh memuji Rasul. Yang tidak boleh itu berlebihan. Dan Rasulullah pun mewanti-wanti. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah. Ya. Fakullu qawlin yufdi ilal ghulu. Seperti dikatakan ini apa? Abdurrahman bin Yahya al-Mualimi. Min awsa'i awdiyatin ilal abatil al-ghulu fil afadil. Jalan paling lempang, paling besar, yang luas membawa seorang kepada kebatilan, hulu kepada orang yang kepada orang yang utama, ta'assub. Nah, ini paling cepat membawa orang itu kepada kebatilan. Ya, nah paling cepat. Kata beliau di sini semua ucapan yang membawa kepada sifat hulu alladhi yukhsha minhu al-wuqu' fi syirki fa innahu yata'ayyanu ijtinabuhu wa la yatimmu tauhidu illa bitarkih. Semua ucapan yang bisa membawa ini kepada sifat gulu yang mengkhawatirkan untuk menjatuhkan seorang pelakunya ke dalam kesyirikan wajib untuk dihindari wajib untuk dihindari. Walaupun menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Naam. Jelas itu. Pahala memang. Tapi jangan lunturkan pahala itu dengan nah, melanggar larangan beliau. Kan saya, kita kan nggak disiksa dengan karena memuji Rasul. Memang. Tapi kita disiksa bisa jadi kena adab ketika melanggar atau menyalahi perintah Rasul. Ya kan gitu. Nah, yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Seperti kisah Nah, Sa'id bin Al-Musayyab melihat seorang sholat sunnah subuh, sholat sunnah subuh ber, beberapa rakaat berkali-kali. Ya imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Tidak. Kamu tidak akan disiksa karena sholat, tapi kamu karena menyelisihi sunnah. Menyelisihi sun, sunnah, apapun juga yang kita lakukan. Kalau itu walaupun itu menurut kita benar, walaupun itu menurut kita benar tapi tidak sesuai dengan sunnah, hati-hati dengan ayat ini. Hati-hati dengan ayat ini. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun mardud. Nah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allah iya, iyyakum minan nar. Nah, wala yatimmu tauhid illa bitarkihi. Tidak sempurna tauhid kecuali dengan meninggalkannya. Ya. Tauhid baik itu tauhid ulunya ini tauhid dalam arti ini tauhid al-uluhiyah, rububiyah. Nah, atau tauhidul mutaba'ah. Nah, tidak sempurna tauhid kepada Allah dengan meninggalkannya. Bagi tauhid mutaba'ah dengan mengikuti beliau, menjadikan beliau satu-satunya yang diikuti ya dengan persaksian kita dengan syahadatain kita baru sempurna tauhid kita dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau walhasil ringkasnya anna mama tauhid bil qiyami bi syurutihi ringkasnya kesempurnaan tauhid itu adalah dengan menjalankan semua syarat-syaratnya wa arkanihi memenuhi rukun-rukunnya rukun-rukun itu tidak boleh hilang. Ya, wa mukammilatihi wa muhaqqiqatihi. Penyempurna-penyempurnanya hal-hal ini jaga adab. Ya, yang men, yani yang membersihkannya. Wa bijtinabi nawaqid nawaqidihi dan menjauhi pembatal-pembatal tauhid. Wa munaqqisatihi menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi tauhid. Tidak hanya yang meruntuhkan, tidak hanya menghancurkan tauhid tapi juga yang mengotori tauhid. Dalam bab yang ketiga kita sudah lewat bab man haqqaqat tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wala adab. Siapa yang tidak kepingin? Siapa yang apa namanya bab tentang nah, yang ini siapa yang membersihkan tauhid maka dia akan masuk dalam surga tanpa hisab wala adab. Tahdibuhu, ya, tasfiyatuhu dengan apa? betul-betul tuntas total dalam bertawakal kepada Allah. Hatta dalam segi menjaga lafaz juga. Di awal itu sudah. Nah, siapa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wal adab? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Intinya itu. Nah, nah, tidak minta diruqyah, tidak minta didoakan. Ya, dibacain orang, diobati orang. Nah, tidak minta rukyah. Boleh kan rukyah? Rukyah kan boleh? Boleh. Ya, siapa yang bisa memberi manfaat buat saudaranya, berilah manfaat buat saudaranya. Nah, ya, nah, rukyah boleh silahkan merukyah, tapi jangan minta di rukyah. Jangan minta di rukyah, tolonglah rukyah saya. Kenapa? Kelemahan salah. Ya iya namanya ya, kalau mau sempurna ya kelemahan itu ada sebuah kesalahan. Pinginnya dapat sepuluh kan artinya dapatnya akhirnya cuma tujuh. Itu istilah istilahnya dalam nah. Ya, berarti kan ada yang salah. Ada yang salah. Nah, itu di nah. Jauhi hal-hal yang membatalkan tauhid, ya, melanggar tauhid, ya, melakukan ya ini mungkin dari ucapan seperti yang telah lewat dalam bab yang lalu. Wallahi la yaghfirullah li fulan. Satu kalimat meruntuhkan tauhid dia. Akbar enam. Au bakat dunia wa akhirah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Enggak ada Dilemparkan ke dalam neraka. Sekian lama dia beribadah. Wa munqasim wa munqisatu Nah, jauhi yang munqisati yang merusak, mengurangi nilai tauhid. Kalimat-kalimat yang seperti ini, misalnya yang kebablasan, atau kalimat-kalimat yang sudah lewat. Wah, untung ada dokter fulan, untung ada ronda. Nah, Iya kan? Nah, wah, untung sopirnya hebat. Nah, ini ya, mengurangi ya, mengurangi ketauhidan. Dijauhi yang seperti ini zahiran wa batinan, lahir dan batin. Qaulan wa fi'lan, baik dari ucapan maupun dalam perbuatan. Wa iradatan wa i'tiqadan, baik itu dalam bentuk keinginan, niat maupun keyakinan. Waqad madha min minat tafasil ma yuwaddihu dhalik. Sudah lewat rincian-rinciannya. Ini lembar-lembar yang dia, yang itu tentang nah makna wa 'ala Allahi falyatawakkalu fatawakkalu in kuntum mu'minin tentang makna khauf. Minasyirki iradatul insan di amalihi dunia. Nah. Qala Syekh rahimahullah fihi masail. Al-ula tahdhirun nas minal ghuluw tahdir dari perbuatan gulu. Itu tadi perkataan Abdul Nam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi Al-Yamani min ausa'i audiyatin ilal batil al-ghulu fil afadil. Paling jalan paling lempang untuk menjerumuskan orang kepada kebatilan itu berlebihan melampaui batas terhadap orang yang memiliki keutamaan. Ta'assub dzamim. Yang kedua, ma yanbaghi an yaqula min man qila lahu anta sayyiduna. Apa yang seharusnya diucapkan orang yang dipuji-puji dengan kalimat anta sayyiduna. Nah, Rasulullah menyebutkan as-sayyid Allah tabaraka taala. Nah, tidak diingkari, artinya beliau tidak menyalahkan karena beliau sendiri menyebutkan ana sayyid waladi ibni Adam. Aku adalah sayyid, putra anak Adam. Dari kalangan laki, beliau adalah sayyidnya. Wala fakhr. Benar kan? Sayyidul Bashar beliau. Nah, tapi ketika ucapan ini di, disampaikan, bukan bukan kan tawadhu, bukan untuk nah, supaya di orang itu bukan hanya sekedar itu. Karena memang dalam hadis yang lain ada larangan Rasulullah untuk memuji orang itu di hadapannya. Karena itu artinya menyembelih. Ya, menyembelih dia. Tapi ini lain. Nah, maksudnya beliau seperti disebutkan wala yastahuyannakum syaitan wala yastajriyannakum syaitan. Tergelincir. Nah, ucapan-ucapan itu bisa membawa nah, nah itu dipangkas oleh Rasulullah sebelum ke sana. Atsalisa qauluhu wala yastajriyannakum syaitan ma'a annahum lam yaqulu illa al-haq. Sahih. Nah, beliau SAW mengatakan jangan sampai kamu digelincirkan, diseret, dijatuhkan oleh syaitan. Padahal mereka mengata, tidak mengatakan sesuatu yang batil. Nah, nah bukan perkataan yang bah, batil, tapi mereka diingatkan. Nah, ini namanya namanya sadud dari'ah. Ya, perkara itu mubah tapi bisa membawa kepada kejelekan itu dipangkas jalannya. Itu bisa diberlakukan dalam banyak banyak hal. Nah, dalam banyak hal. Ini dari A ini juga dari apa walaupun apa namanya diperselisihkan sebagian mazhab berpegang jadi dalil. Nah, menyatakan ini haram. ar Qauluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Ucapan beliau, aku tidak suka kalian mengangkatku di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepada kepadaku. Nah, tidak ada kedudukan lain selain ini dua ini yang beliau sebutkan. Ana abdullah wa rasuluh. Hamba Allah sekaligus rasul. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini insyaallah kita tutup pada kesempatan yang akan datang akhir bab. Nah sebagai puncak. Nah,